Walaupun banyak dari pembahasan di dalam buku ini sudah pernah kita pelajari tetapi insyaallah taala kita akan mempelajari kembali lebih detail dan lebih berurut dan lebih serius lagi. Ya. Oleh karena itu alhamdulillah dari pengurus masjid telah menyediakan buku untuk peserta untuk jamaah sekalian agar lebih memudahkan untuk menuntut ilmu dan juga mudah-mudahan lebih membantu kita untuk menghafalkan ilmu karena di antara tujuan penting kita menuntut ilmu adalah menghafalkan ilmu walaupun tujuan utamanya adalah memahami dan mengamalkan tetapi menghafalkan ilmu juga sangat penting Kenapa? Karena kita menuntut ilmu bukan cuma untuk kita pahami sendiri dan kita amalkan sendiri. Tetapi kita juga berkewajiban untuk mengajarkan kepada orang lain. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah berkata, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'" liman sahhat niyatuhu menuntut ilmu agama adalah satu amalan yang sangat agung yang tidak dapat ditandingi oleh amalan sunnah apapun bagi orang yang benar niatnya menuntut ilmu kata Imam Ahmad rahimahullah adalah satu amalan yang tidak bisa ditandingi oleh amalan sunnah apapun Bagi siapa yang melakukannya dengan niat yang benar Kemudian beliau ditanya Ya Abu Abdullah, kaifa tasihun niyah? Wahai Abu Abdullah, ini kunyah Imam Ahmad. Bagaimana agar niat seseorang itu benar dalam menuntut ilmu? Maka beliau berkata, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi orang yang benar niatnya dalam menuntut ilmu adalah dia meniatkan untuk menghilangkan kebodohan terhadap ilmu agama dari dirinya sendiri dan juga dia niatkan kelak untuk mengajarkan kepada orang lain inilah jemaah sekalian kata Imam Ahmad rahimahullah niat yang benar dalam menuntut ilmu kita niatkan supaya kita sendiri memahami agama yang mulia ini dan juga kita niatkan suatu saat kita ajarkan kepada orang lain dan jemaah sekalian untuk mengajarkan kepada orang lain modal utama yang kita perlukan adalah menghafalkan ilmu karena kalau kita tidak hafal berarti kita lupa bagaimana mungkin kita bisa mengajarkan kepada orang lain kalau kita sudah lupa oleh karena itu, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala pernah berkata, "Dzahaba kullu syai' illa ma hafidna." Akan hilang semua yang kita pelajari kecuali yang telah kita hafal. Jadi jemaah sekalian, akan hilang semua yang kita pelajari kecuali yang kita hafal. Jadi sangat penting berusaha menghafalkan ilmu. Oleh karena itu mudah-mudahan adanya buku yang kita miliki akan memudahkan kita untuk menghafalkan ilmu paling tidak kita hafalkan dalil-dalil yang berkaitan dengan ilmu tersebut. Jadi insyaallah taala kita akan mengkaji buku ini yang berbicara tentang permasalahan tauhid. Perkara yang terpenting dalam hidup kita kewajiban kita yang terbesar dan buku ini terdiri dari 67 bab terdiri dari 67 bab disusun oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala betapa pentingnya buku ini sampai-sampai buku ini bisa dikatakan termasuk buku yang paling banyak disyarah jadi buku yang ada di tangan kita ini adalah sifatnya matan saja dan sedikit penjelasan. Adapun makna kandungan yang lebih mendalam itu masih membutuhkan buku-buku yang lain. Dan para ulama menulis buku-buku penjelasan terhadap buku ini. Jadi buku dijelaskan dengan buku. Iya. Dan buku ini termasuk buku yang paling banyak penjelasannya paling banyak ulama yang menulis penjelasannya ya tidak kurang dari ulama-ulama besar di masa ini memiliki kitab-kitab khusus untuk menjelaskan buku ini di antaranya yang paling bagus adalah kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasiah Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala salah seorang ulama besar di masa ini beliau bahkan memiliki dua buku yang pertama berjudul I'anatul Mustafid bi syarhi kitab tauhid terdiri dari dua jilid kemudian beliau tulis lagi yang lebih ringkas yang beliau beri judul Al-Mulakhas fi syarhi kitab tauhid jadi beliau tulis yang lebih ringkas dan lebih sistematis untuk pelajaran di sekolah. Iya. Jadi e, buku yang kedua beliau tulis tujuan utamanya sebagai kurikulum di sekolah-sekolah. Iya. Jadi ini menunjukkan apa? Perhatian para ulama terhadap buku ini. Dan juga termasuk syarahnya yang paling terkenal dan sangat banyak faidahnya adalah Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan dan masih banyak lagi buku-buku yang lain yang menjelaskan kitab ini jadi jamaah sekalian kalau ingin mendalami lebih jauh bisa mendapatkan buku-buku diantaranya yang sudah saya sebutkan dan semua yang saya sebutkan tadi sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia iya jadi Masya Allah ini termasuk buku yang sangat diperhatikan oleh para ulama dan penuntut ilmu. Kenapa jemaah sekalian? Karena di dalamnya terkandung pelajaran utama, landasan utama agama Islam, yaitu tauhid. Mengenal kewajiban mentauhidkan Allah, mengetahuinya pentingnya mengetahui pentingnya tauhid dan sebaliknya. Di dalam buku ini dijelaskan kepada kita semua perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan tauhid dan juga perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Tidak sampai batal tetapi mengurangi. Sebagaimana dalam buku ini juga dijelaskan kepada kita apa saja yang bisa menguatkan dan menjaga tauhid kita. Jadi banyak sekali permasalahan terkait dengan tauhid dan ini adalah modal utama bagi kita untuk mendakwahkan tauhid. Sebagaimana akan dijelaskan di dalam kitab ini juga, mendakwahkan tauhid itulah tugas orang-orang yang terpilih yang Allah pilih, yang Allah angkat langsung menjadi dai-dai untuk berdakwah yaitu para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Inilah dakwah mereka, dakwah tauhid. Baik. Jemaah sekalian, kita langsung masuk saja. Ini sekilas mukaddimah tentang pentingnya buku ini. Kita langsung masuk saja pada pembahasan buku ini. Buku ini dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dimulai dengan basmalah? sebagai peneladanan terhadap kitab Allah Al-Quranul Karim dimulai dengan basmalah dan juga peneladanan terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apabila menulis surat maka beliau mulai dengan Bismillah dengan basmalah walaupun suratnya untuk orang kafir seperti di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Herakl atau Heraklius penguasa Romawi. Tertulis di situ Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdillahi wa rasulih ila Herakl azimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada harakal penguasa Romawi. Jadi surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimulai dengan basmalah. Demikian pula perjanjian Hudaybiyah. Di dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib ketika itu sebagai penulisnya, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Tulislah Bismillahirrahmanirrahim Walaupun pada akhirnya Tidak Seperti itu yang ditulis Kenapa? Karena orang-orang musyrik protes Mereka bilang Kami nggak kenal Apa itu Ar-Rahman Siapa itu Ar-Rahim Padahal itu adalah nama Allah Insya Allah nanti akan datang uh, Pembahasan tentang pengingkaran Orang-orang musyrik Terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sayang sekali sebagian orang dari kalangan kaum muslimin mengikuti sifat-sifat orang musyrik ini. Mereka mengingkari atau menolak sebagian dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. sebaliknya mereka menetapkan nama bagi Allah yang Allah tidak tetapkan untuk dirinya. Insya Allah akan datang pembahasan lebih detail tentang ini. Jadi akhirnya apa yang ditulis jadinya bismikallahumma walaupun maknanya sama tetapi bismillahirrahmanirrahim itu lebih lengkap, ya. Tetapi masih tetap dimulai dengan bismillah. ya Demikian pula para nabi terdahulu ketika mereka menulis surat, menulis surat-surat juga dimulai dengan basmalah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Dalam surat An-Naml ayat ke-30, Ratu Sabak berkata, Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini berasal dari Sulaiman dan surat ini dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi disebutkan dalam surat An-Naml ayat ke-30. Jadi bukan saja kebiasaan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun juga kebiasaan para nabi dan rasul terdahulu. Oleh karena itu, para ulama memulai kitab-kitab mereka dengan basmalah. Banyak para ulama memulai kitab-kitab mereka dengan basmalah di antaranya kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an yaitu Sahih Al-Bukhari juga dimulai dengan basmalah. Oleh karena itu Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Wa qad istaqarra 'amalul a'immatil musannifin" ala iftitahi kutubil ilmi bil basmalah wa kadza mu'dhamu kutubir rasail dan telah menjadi amalan para imam atau para ulama penyusun kitab di dalam memulai kitab-kitab ilmu demikian pula risalah-risalah ilmu dengan basmalah dengan bismillahirrahmanirrahim iya dan bismillah itu sendiri jemaah sekalian ulama menjelaskan Huruf ba itu disebut dengan baul isti'anah. Tatkala seseorang mengucapkan bismillah, maka itu bermakna asta'inu billah. Dia memohon pertolongan kepada Allah. Bismillah artinya adalah asta'inu billah. Aku memohon pertolongan kepada Allah. Ini jemaah sekalian yang harus hadir di dalam hati kita tatkala mengucapkan bismillah. Apa itu? harapan untuk mendapatkan pertolongan Allah. Kita paham apa yang kita baca. Ini makna bismillah. Dan Allah itu sendiri namanya maknanya adalah al-ma'luhul ma'bud hubban wa ta'ziman. Yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Itu arti dari kata atau dari nama Allah. Sedangkan Ar-Rahman artinya adalah dzurrahmatil wasi'ah pemilik rahmat yang sangat luas. Itu arti Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim maknanya adalah Zurrahmatil wasilah. Pemilik rahmat yang mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Iya. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim artinya sama, Zurrahmah, pemilik rahmat. Tetapi perbedaannya di dalam Ar-Rahman itu terkandung sifat zatiyah yaitu sifat yang senantiasa melekat pada diri Allah tidak pernah terpisah darinya. Allah Maha Penyayang. Sedangkan di dalam makna Ar-Rahim terkandung padanya sifat fi'liyah, perbuatan Allah. Yaitu Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya itu perbedaan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim insyaallah taala akan datang bab yang menjelaskan lebih detail tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian jamaah sekalian, ulama menjelaskan tujuan para ulama memulai sebuah kitab dengan basmalah di samping itu adalah peneladanan terhadap kitab Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk mencari berkah. Jamaah sekalian, tabarruk, ngalap berkah, mencari berkah, itu adalah hal yang mudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara bentuk atau cara mencari berkah yang sangat mudah bagi kita adalah hendaklah kita memulai sesuatu dengan menyebut nama Allah. Dan nama Allah adalah nama-nama yang penuh dengan keberkahan. Maka mulailah aktivitas kita dengan menyebut basmalah, insyaallah taala kita akan mendapatkan keberkahan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dari sahabat yang mulia Usama bin Umair radhiyallahu anhu Beliau pernah berkata, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atharat dabbatuhu." Aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba kendaraan beliau tergelincir. Fakultu ta'isa syaitan. Maka aku pun berkata, celakalah setan. Fakal maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, La takul ta'isa syaitan Jangan kamu mengatakan celakalah setan Fa innaka idza qulta dzalik ta'azam hatta yakuna mithlal bait Karena kalau kamu katakan demikian setan itu akan membesar sampai seperti sebuah rumah wa yaqul biquwwati kemudian dia mengatakan itu terjadi dengan kekuatanku jadi dia tambah sombong walakin kul bismillah akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkanlah bismillah fa innaka idza qulta dzalika tasagar hatta yakuna mithla dzubab karena kalau kamu mengatakan bismillah setan itu akan mengecil sampai seperti seekor lalat berdasarkan hadis ini Imam Ibn Katsir rahimahullah di awal-awal tafsir beliau menjelaskan tafsir basmalah maka beliau mengatakan fahadha min ta'thiri barakati bismillah walihadha tustahabbu fi amali fi awali kulli amalin wa qawlin hadis ini menunjukkan kepada kita pengaruh keberkahan bismillah oleh karena itu kata beliau dianjurkan untuk membaca bismillah di setiap awal kali kita mengucapkan sesuatu ataupun mengamalkan sesuatu. Artinya, sebelum memulai aktivitas kita dianjurkan untuk membaca basmalah. Ya. Dan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah kita akan dapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat besar apabila kita membaca basmalah atau memohon pertolongan kepada Allah di dalam setiap aktivitas kita. Iya. Jadi jemaah sekalian, inilah beberapa manfaat apabila kita mulai aktivitas kita dengan basmalah. Pertama, itu sebagai bentuk peneladanan terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, untuk memohon pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Maka hendaklah kita berusaha untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah dengan mengucapkan bismillah pada setiap aktivitas kita. Ya, terutama kalau kita ingin menulis sebuah buku atau menulis sebuah risalah, maka mulailah dengan basmalah. Baik, ini penjelasan ringkas tentang makna basmalah. Kemudian kata penulis kitab tauhid. Kitab itu secara bahasa artinya adalah maktub, sesuatu yang tertulis. Dan ulama menjelaskan arti kitab adalah ma khutta fil qirtas lihifzihi. Apa yang ditulis di atas kertas untuk menjaganya. Itu definisi kitab ya. Yang disebutkan para ulama. Artinya tujuan daripada kitab ulama menulisnya adalah untuk menjaga ilmu agar ilmu ini terjaga dan dapat diamalkan oleh pemiliknya dan dapat disampaikan kepada orang lain makanya jemaah sekalian ulama menjelaskan menghafal ilmu itu ada dua macam hifdzu kitabin wa hifdzu sadrin menghafalnya dengan kitab dengan buku dan menghafalnya di dalam dada itu dua cara menghafal ilmu tadi sudah kita jelaskan pentingnya menghafal ilmu semua yang kita pelajari ini akan hilang kecuali yang kita hafal iya dan tujuan utamanya kita hafal di dalam dada kalau istilah kita hafal di luar kepala kalau istilah para ulama menghafal di dalam dada. Ya. Itu tujuan utamanya. Untuk kita bisa amalkan dan sampaikan kepada orang lain. Tapi jemaah sekalian, dengan buku kita juga dibantu untuk menghafal. Dengan menulis ilmu kita juga dibantu untuk menghafalkan ilmu. Iya. Makanya ulama dahulu tidak jarang walaupun hafalannya sangat kuat tetapi dia juga masih menulis walaupun ada sedikit ulama yang sama sekali nggak perlu menulis dia nggak mau menulis kenapa karena hafalannya sangat kuat ya itu ada sedikit segelintir ulama yang dia sama sekali nggak butuh untuk menulis sebab sekali dia dengar dia nggak akan pernah lupa. Dia hafal terus. Kenapa jemaah sekalian? Karena diantaranya faktor terbesar adalah ketakwaan. Imam Syafi'i rahimahullah taala suatu hari pernah mengeluh kepada gurunya Imam Al-Waqi tentang hafalannya. Kenapa sekarang sudah agak mudah lupa? Maka apa kata Imam Waqi? Imam Ash-Syafi'i rahimahullahu taala merangkai nasihat gurunya di dalam bait-bait syair.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 Iya. Jadi ini kunci utama untuk menghafal ilmu. Makanya ulama dahulu ada beberapa ulama yang sama sekali nggak menulis karena hafalannya begitu kuat dia nggak butuh untuk menulis namun kebanyakan ulama walaupun hafalannya sudah kuat tetap saja mereka menulis tetap saja mereka menulis ya apa yang mereka dengarkan di majelis apa yang perlu dicatat mereka catat itu para ulama dahulu ya tapi sekarang masya Allah ya banyak yang sangat kuat hafalannya sehingga nggak perlu menulis. Ya. Dan juga jemaah sekalian, manfaat kita menulis bukan hanya untuk kita, tapi anak kita kelak bisa baca juga. Dan di rumah kita bisa mengulang apa yang kita pelajari. Tentu untuk kita amalkan dan kita sampaikan kepada orang lain. Iya. Jadi ini tujuan utama daripada kitab untuk menyimpan ilmu untuk menghafalkan ilmu. Baik. Kemudian makna tauhid itu sendiri secara bahasa tauhid itu berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan yang artinya adalah ja'lu syai' wahidan menjadikan sesuatu itu satu atau dalam bahasa kita mengesahkan. Itu arti tauhid secara bahasa. Iya. Arti tauhid secara bahasa. Adapun makna tauhid secara istilah ringkasnya adalah ifradullah taala bil ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ini hakikat tauhid mengesahkan Allah di dalam peribadahan tidak dipersekutukan dengan sesuatu apapun dan ulama menjelaskan tauhid ini memiliki dua rukun barang siapa mengamalkannya maka berarti dia telah mengamalkan tauhid barang siapa tidak mengamalkan satu saja dari dua rukun tersebut dia bukan orang yang bertauhid artinya dia bukan orang yang beriman kalau sebelumnya dia sudah beriman, kemudian dia tidak mengamalkan lagi satu dari dua rukun tauhid, maka statusnya berubah menjadi murtad, keluar dari Islam. Apa itu rukun tauhid? Dua rukun tauhid jamaah sekalian. Yang pertama adalah an nafiyu penafikan. Apa yang dimaksud dengan penafikan? Maksudnya adalah menyalahkan mengingkari dan meyakini semua sesembahan selain Allah adalah batil. Tidak pantas untuk disembah. Dan itulah kandungan makna kalimat la ilaha. Bagian yang pertama dari kalimat tauhid, kalimat tauhid la ilaha illallah. Bagian yang pertama adalah la ilaha terkandung padanya rukun an-nafyu, penafikan. Kemudian yang kedua adalah al-isbat, penetapan. Maksud art penetapan itu adalah meyakini hanya Allah satu-satunya yang patut untuk disembah. Itulah makna kalimat illallah. Oleh karena itu ulama menjelaskan kalimat la ilaha illallah artinya adalah la ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Kalau kita mengatakan La ilaha illallah Tiada sesembahan selain Allah Itu masih kurang tepat atau tiada Tuhan selain Allah itu masih kurang tepat. Kenapa? Karena Tuhan yang disembah selain Allah ada. Bahkan banyak. Oleh karena itu kita katakan lebih tegas lagi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi untuk mengamalkan tauhid kita harus mengamalkan dua rukun. Yang pertama menyalahkan segala macam bentuk penyembahan kepada selain Allah, yang kedua meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang patut disembah. Maka kita tidak boleh mempersembahkan satupun ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meyakini ada selain Allah yang boleh disembah, maka berarti dia telah menyekutukan Allah. Terserah dia mau beralasan dengan apapun. Mau alasan itu hak asasi manusia, mau alasan itu sudah dijamin undang-undang, maka dia orang yang menyekutukan Allah. Tidak ada bedanya. Siapa yang meyakini boleh menyembah selain Allah sesuai hak masing-masing orang, maka dia musyrik. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan tauhid. Atau orang yang mempersembahkan satu dari berbagai macam bentuk ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik. Dan insyaallah taala di dalam buku ini akan dijelaskan kepada kita secara detail macam-macam ibadah. Jenis-jenis ibadah karena tidak sedikit orang yang terjerumus dalam kesyirikan karena dia tidak paham bahwa apa yang dia lakukan ini adalah sudah beribadah kepada selain Allah. Ini yang sering terjadi. Contohnya jemaah sekalian, orang yang berdoa kepada selain Allah. Misalkan datang di tempat-tempat keramat atau di kuburan-kuburan yang mereka anggap keramat kemudian mereka berdoa kepada penghuni yang ada di tempat tersebut ini adalah syirik besar tetapi mereka tidak mengakuinya dan tidak menyadarinya kenapa? karena mereka pikir itu bukan ibadah padahal Rasulullah SAW menegaskan ad-du'a huwal ibadah doa itu adalah ibadah dan masih banyak lagi jamaah sekalian Ketidaktahuan terhadap jenis-jenis ibadah telah menjerumuskan banyak orang di dalam perbuatan kesyirikan dan kekufuran. Ini termasuk uh, yang memakan banyak bab di dalam kitab ini. Penjelasan tentang macam-macam ibadah agar kita tidak persembahkan satu dari berbagai macam bentuk ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. jamaah sekalian, inilah uh, eh, mukaddimah ringkas kitab tauhid insyaallah taala pembahasan dalil yang pertama kita mulai pada pertemuan yang akan datang mungkin sampai di sini sebelum kita tutup barangkali ada tanya jawab saya persilahkan silakan Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apabila kita menulis surat kemudian kita kirimkan kepada orang lain lalu surat tersebut atau katakanlah undangan diletakkan di tempat yang tidak semestinya seperti di tempat sampah apakah kita berdosa? jawabannya tidak yang berdosa adalah yang melakukannya iya yeah yang berdosa adalah yang melakukannya satu buku atau satu lembaran yang di situ terdapat nama Allah sudah sepatutnya dimuliakan. Makanya Gak boleh kita bawa masuk ke dalam WC. Ya. Ke tempat-tempat kotor. Tidak boleh juga posisinya misalkan di bawah. Makanya hindarkan jamaah sekalian meletakkan buku di lantai. Ya. Buku yang di situ ada nama Allah, ada ayat-ayat Allah, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hindarkan diletakkan di lantai. Ya. Apalagi diletakkan di bawah tempat duduk kita. Ya. Ada sebagian kursi itu tempat buku, tempat tas justru di bawah kur, di bawah tempat duduk. Ya. Ini tidak patut. Nama Allah, ayat-ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sepatutnya dimuliakan. Dan orang yang memuliakan syiar-syiar Allah termasuk orang yang bertakwa bahkan dia memiliki hakikat ketakwaan. Sebagaimana firman Allah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah maka sungguh itu berasal dari ketakwaan hati ya yeah. jadi jamaah sekalian orang yang memiliki ketakwaan hati memiliki keimanan yang kuat maka dia tidak akan merendahkan syiar-syiar Allah selalu dia muliakan maka yang berdosa adalah yang menghinakannya. Adapun yang menulis surat dengan basmalah, dia malah mengikuti sunnah. Ya. Kalau orang yang dikirimi surat kemudian dia letakkan sembarangan, maka dialah yang berdosa. Ya. Makanya ada baiknya juga kalau dia belum paham kita ingatkan. Ya. Ada sebagian buletin itu bagus saya lihat ditulis di situ peringatan jangan diletakkan sembarangan, ya kan? ada buletin-buletin Jumat kadang dimainkan oleh anak-anak ini harus diingatkan anak-anak kita ya buletin Jumat dibikin pesawat-pesawat kertas itu dilempar-lempar ya ini harus kita ingatkan makanya tulis di situ di dalam buletin ini terdapat nama Allah dan ayat-ayat Allah jangan diletakkan sembarangan harus dimuliakan ya dan ada solusi kalau ini sudah dalam kondisi merepotkan ya atau kita khawatir kita punya banyak lembaran atau katakanlah mushaf Al-Qur'an yang sudah rusak. Ya, mungkin sudah lama atau mungkin sebagian sudah dimakan rayap, sudah rusak. Solusinya adalah dibakar. Lebih baik dimusnahkan daripada dilempar di tempat sampah, lebih baik dimusnahkan. Ya, Jadi enggak kelihatan lagi nama Allahnya, musnah sudah. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat di masa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, mereka satukan mushaf dan mushaf-mushaf yang lain dengan bahasa-bahasa yang lain dengan agak beda-beda sedikit yang dikhawatirkan bisa Eh, menyebabkan kaum muslimin itu terpecah belah, maka musaf-musaf yang lain itu dibakar oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi itu solusinya. Kalau nggak bisa simpan baik-baik, maka dibakar, jangan dibuang. Jangan dibuang di tempat sampah atau dibuang di tempat sembarangan. Uh, itu namanya tidak memuliakan nama Allah yang ada di situ. Barangkali demikian Pak, wallahu alam. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya pengusaha muslim yang membuat toko buku tapi di, di, di dalamnya juga dijual buku-buku musyrik di samping buku-buku Islam dan bagaimana hukumnya kita yang berbelanja di situ ingin membeli buku Al-Quran misalnya tapi ternyata di sebelahnya juga ada Injil yang sudah di yang tidak sudah tidak original lagi. Baik. Barang siapa yang menjual buku-buku yang mengandung kesyirikan dan kekufuran maka ini adalah dosa yang sangat besar termasuk dalam firman Allah wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan Siapa yang menjual buku-buku yang mengandung kesyirikan dan kekufuran ataupun kesesatan yang lainnya yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka berarti dia telah melakukan tolong menolong di dalam dosa tolong menolong di dalam menyebarkan kesesatan. Ya. Dan kalau dia menyebarkan buku kesyirikan dan kekufuran itu atas dasar dia ridho, dia ridho dengan kesyirikan dan kekufuran, ini bukan sekedar dosa besar lagi, ini termasuk kesyirikan dan kekufuran itu sendiri. Ya, tadi sudah kita jelaskan makna kalimat la ilaha illallah adalah mengingkari kesyirikan, mengingkari penyembahan kepada selain Allah. Sekarang dia nggak mengingkari, malah ridho, ridho dengan kesyirikan dan kekufuran tersebut. Kalau dia menyebarkan buku-buku itu karena keridoannya terhadap kesyirikan dan kekufuran, maka dia juga musyrik. Tapi kalau alasannya hanya karena duniawi, pingin dapat keuntungan maka tidak diragukan lagi ini adalah dosa yang sangat besar iya jadi tidak boleh kita menyebarkan apakah dengan cara menjual atau memberikan hadiah kecuali buku-buku yang mengajarkan kebaikan ya dan itu berarti merusak masyarakat artinya dosanya itu bisa jadi berkali-kali lipat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila dolalatin kana lahu minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an." Siapa yang mengajak kepada kesesatan maka dia akan mendapatkan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi, dia yang menyebarkan kesesatan melalui buku, sama saja jemaah sekalian, kita sebarkan melalui status Facebook kita atau melalui broadcast WhatsApp atau BBM sama saja. Ya. Kita sebarkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat sama saja itu artinya kita mengajak manusia melakukan kesesatan. Semakin banyak orang yang mengikuti kita, makin banyak dosa kita dan bisa jadi dosa itu terus mengalir walaupun kita sudah pergi meninggalkan dunia ini. Subhanallah. Hati-hati jamaah sekalian. Ini dosa yang sangat berbahaya, akan terus mengalir. Ya, buku itu dibaca seseorang, dipinjamkan kepada orang lain dan orang yang membaca buku itu dia jadikan bahan ceramah tersebar, maka orang yang pertama sekali dan semua orang yang terlibat menyebarkan buku itu semuanya kena dosa. Ya. Yeah. Makanya hati-hati. Bagi orang yang menjual buku, hendaklah yang dia jual hanyalah buku-buku yang mengajarkan kebaikan. Ya, barangkali demikian Pak. Wallahu'alam Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi di dalam solat dan di luar solat. Yang pertama, tadi sudah kita jelaskan dari penjelasan Imam Ibn Kathir rahimahullah. Kata beliau disunahkan dalam setiap aktivitas membaca bismillah. Apa saja? Baik ucapan maupun perbuatan. Ini sunnah berlaku umum. Tetapi ada kegiatan-kegiatan khusus yang ucapan bismillahnya uh, bermacam-macam. Bermacam-macam. Iya. Contohnya apa? Ketika kita menyembeli hewan, itu bukan bismillahirrahmanirrahim yang kita ucapkan, tapi apa? Bismillahi, wallahu akbar. Iya. Demikian pula ketika kita keluar dari rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ya. Jadi apabila ada dalil khusus yang menjelaskan pada satu aktivitas khusus, maka kita amalkan yang khusus itu. Tapi kalau tidak ada dalilnya, maka boleh kita amalkan secara umum bismillahirrahmanirrahim atau bismillah saja. Iya. Jadi ada uh, khususnya dan umumnya. Secara umum kita amalkan bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada dalil khususnya, maka gunakan yang khusus. Baik. Jadi setiap aktivitas termasuk dalam salat. Dalam salat dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian ta'awud, kemudian basmalah. Iya. Kemudian ta'awud, kemudian basmalah. Dan itu dibaca. Walaupun di dalam hadis-hadis yang sahih membacanya itu dipelankan dan itu hukumnya sunnah artinya siapa yang mengeraskan dia tidak berdosa dan sholatnya tidak ada uh, pengaruh apa-apa maksudnya tetap sah iya hanya saja disunahkan dipelankan disirkan iya kemudian yang kedua tentang apa tadi Oh ya, mengawali acara yang padanya ada maksiat, kemudian dimulai dengan basmalah. Pertama jemaah sekalian, kalau mereka itu sadar sedang melakukan maksiat, kemudian mereka mulai dengan basmalah, itu namanya istihza. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Misalkan kata beliau, orang yang mau minum khamar dia sudah tahu ini haram. Kemudian dia sebut bismillah. Kata beliau, ini namanya istihza. Menghina Allah ini namanya. Iya. Orang yang mau berzina, dia bilang bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya. Padahal dia udah jadi setan. Ya. Dia minta perlindungan dari syaitan. Padahal perbuatannya menuruti apa yang diajak oleh syaitan. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ini namanya istihza. Penghinaan namanya kepada Allah. Ya, ini bahaya. Itu kalau mereka sadar itu maksiat. Tapi kalau mereka tidak sadar, mereka mengira itu amalan uh, kebaikan, maka tentunya ini adalah kesalahan yang tidak disengaja ya dan orang yang salah tidak sengaja di dalam syariat Islam mereka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun ulama juga merinci ada orang yang salah dengan sengaja uh, dengan tidak sengaja kenapa karena dia tidak tahu dan ketidaktahuan itu ada dua macam ada orang yang tidak tahu karena dia belum ketemu ilmunya padahal dia sudah mencari maka orang seperti inilah yang dimaafkan. Iya. Tapi ada orang yang tidak tahu karena memang dia nggak mau tahu. Artinya sengaja dia nggak mau tahu. Maka jamaah sekalian, orang ini mendapatkan dosa dua kali. Iya. Dosanya double. Jadi jangan ada yang mengatakan lebih baik nggak banyak tahu karena kalau banyak tahu banyak dosa kalau nggak diamalkan. Justru dosanya menjadi double dosa dia nggak mau tahu dan dosa dia tidak mengamalkan karena dia tidak tahu. Ya. Adapun orang yang dimaafkan itu adalah kalau dia bukan sengaja tidak tahu. Dia sudah berusaha menuntut ilmu, tapi belum sampai di situ pelajarannya. Orang seperti ini kalau dia salah, maka Allah berikan pemaafan. Ini tercakup dalam makna firman Allah Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami apabila kami lupa atau kami tersalah. Tersalah itu artinya tidak sengaja karena belum tahu ilmunya. Dan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala telah menjawab doa ini Allah mengabulkannya. Ya, Allah mengabulkan doa orang-orang yang beriman ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Iya. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.